Nikmat lahir dan batin yang tidak bisa kita hitung banyaknya dan juga tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya. Salam dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kembali kita bersua dalam kajian akidah al-sunnah wal jamaah Kita membaca dan mengkaji kitab Al-Ibana Usul Diyana Karya Imam wal jamaah Yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan nikmat yang paling agung di dalam surga Nikmat yang paling utama di dalam surga Yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita kelak di akhirat masuk ke dalam surga kemudian memberikan nikmat yang mulia itu pada kita semua Allahumma amin Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari masih melanjutkan ya dalil-dalil yang menjelaskan yang menetapkan ya kenikmatan yang mulia tersebut ya di waktu yang sama beliau mengkritisi dan membantah ya, pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kata beliau, masalah dan jawab wal jawabu an alaiha. Pertanyaan dan jawabannya. Fa in qala qail jika ada yang bertanya, qad istakbara Allahu su'al as-sa'ilina lahu an yura bil absar. فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا Jika ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala sungguh ya <clears throat> telah menghukumi suatu perbuatan yang besar ya, suatu pertanyaan, permohonan yang besar yaitu pertanyaan keinginan orang-orang yang bertanya kepada Musa ya untuk melihat Allah dan Allah yang menganggap hal ini suatu perkara yang besar mereka berkata sebagaimana firman Allah atau Allah berfirman yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitab memohon kepadamu wahai Musa agar engkau bisa menurunkan kepada mereka kitab ya minas sama dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Atau mereka ahlul kitab bertanya kepada Nabi SAW untuk ya menurunkan Rasul yang langsung menurunkan kitab kepada mereka dari langit. Sungguh mereka ahlul kitab telah bertanya memohon kepada Musa perkara yang lebih besar dari itu. Faqalu arinallah jahra. Perlihatkanlah kepada kami Allah ya, dengan terang dan nyata. Artinya kami langsung bisa melihat dengan mata kami. Jadi Allah menghukumi ini pertanyaan yang besar. Ya. Artinya bila dibandingkan permohonan ya, mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar Rasul bisa menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang langsung. Kemudian ternyata bila dibandingkan dengan permohonan kaum Nabi Musa untuk melihat Allah bahwa hal itu lebih besar. Ya. Fayuqalu lahu maka jawabannya Inna Bani Israel sa'alu ru'yat Allah Azza wa Jalla ala tariqi al-inkar li nubuwati Musa alaihi salatu wassalam وترك الإيمان به حتى يرى الله لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا maka jawabannya bahwa Bani Israel itu ya memohon kepada Musa untuk melihat Allah antariqil ala tariqil ingkar untuk mengingkari. Jadi mereka tidak beriman kepada Musa sampai mereka melihat Allah. Ya. Jadi mereka mengingkari kenabian Nabi Musa alaihi salam ya dan tidak mau beriman sampai mereka melihat Allah. Kenapa demikian? Li'annahum qalu karena mereka mengatakan lan nu'mina hatta lan nu'mina laka hatta Allah jaha. Kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa sampai kami melihat Allah langsung dengan mata kami. Artinya di dunia ini. Falamma sa'alu ra'yata an tariqil an tariqi tarkil iman bi Musa alaihi salam hatta yuriyahumullahu nafsahu Allah su'alahum min ghairi an takuna ruya mustahila alaihi tatkala mereka memohon kepada Musa untuk melihat Allah ya bukan untuk ya beriman kepada Musa tapi mereka meninggalkan keimanan kepada Musa dan mereka memohon hal itu bukan untuk mengimani ya tapi hanya dalam bentuk ya tantangan ya, menantang Musa kalau kamu benar tolong perlihatkan kepada kami Rob yang kau ibadati ya dan kami langsung melihatnya dengan mata kami nah dan itu sama sekali tidak menafikan bahwa melihat Allah itu hal yang mustahil jadi Allah bisa dilihat tapi permohonan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam bukan untuk mengimani bukan untuk mengimani kenabian Nabi Musa hanya untuk mengingkari maka Allah mengatakan, ya, faqad sa'alu akbar min dhalik. Mereka sungguh telah bertanya, ya, kepada Musa perkara yang lebih besar. Ini perkara yang besar. Naam. Tapi bukan berarti melihat Allah itu hal yang mustahil. Kama sta'dham Allah su'ala ahli kitab yunazzil alaihim kitaban minas sama' min ghairi an yakuna dhalika mustahilan. Sebagaimana Allah menganggap suatu perkara yang besar, pertanyaan ya ahlul kitab agar Allah menurunkan ya kepada mereka kitab secara langsung dari langit tanpa ya mengingkari hal yang demikian itu sesuatu yang mustahil. Walakin li'annahum abaw an yu'minu bi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam hatta yunazzil alaihim kitaban min as Akan tapi mereka itu karena enggan ya tidak mau beriman kepada Nabi Allah itu Musa alaihi salam ya atau kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ya mereka mendapatkan kitab secara langsung, secara kolektif dari langit. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Intinya bahwa kendati mereka ya meminta atau memohon agar Nabi Musa bisa ya memohon kepada Allah untuk memperlihatkan diri Allah secara langsung, dan mereka bisa melihat Allah dengan mata mereka itu bukan berarti dan Allah mengingkari hal itu bukan berarti hal yang demikian itu suatu hal yang mustahil mungkin terjadi akan tetapi sebagaimana kita maklumi bahwa mereka tidak mampu ya melakukan hal itu di dunia ini pandangan mata manusia sangat lemah ya tidak mampu ini yang dimaksud oleh Imam Abu Hasan al Ashari rahimahullah Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya dilihat oleh orang-orang beriman di dalam surga. Qal dalilul akhar, dalil yang lain, wa mimma yadullu ala itsbati ru'yatillahi azza wa jalla bil absar ما روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا, تضا لا تضارون في رؤيته والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان كتب اليوم ya di antara hal yang menetapkan yang menjelaskan bahwa Allah ya dilihat dengan mata yaitu apa yang diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh ya jamaat yaitu banyak para perawi yaitu para sahabat dari jalur yang juga bermacam-macam artinya dari sanad dari riwayat yang berbeda-beda. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian akan melihat Rob kalian ya sebagaimana kalian melihat ya di malam hari ya bulan purnama ya di malam hari melihat bulan di malam ya Lailatul Badr yaitu malam purnama la tudarruna fi ru'yati kalian tidak ya kesulitan dan berdesak desakan dalam melihatnya ya ini sebagai ya e, permisalan kalau kita di dunia ya di malam hari di malam bulan purnama kita melihat bulan di mana saja yang mereka berada di malam hari akan melihat bulan di belahan bumi saja, mana saja ya tanpa kesulitan melihatnya mereka langsung melihat masing-masing melihat di tempat mereka masing-masing ya dilihat semua nah Allah Subhanahu wa taala lebih besar Allahu akbar ya kalau bulan itu salah satu dari makhluk Allah tanda-tanda kebesaran keagungan bisa dilihat oleh siapa saja di mana dia berada Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang lebih besar. Maka di akhirat kelak kita akan melihat Allah. Tapi bukan Allah seperti bulan, bukan ini yang dimaksud. Permisalan di sini bukan permisalan ya yang dilihat dengan yang dilihat, bukan. Tapi yang cara ya melihat. Artinya kita tidak akan berdasar-desakan, tidak akan kesulitan ya dalam melihat hal itu. Ini maksudnya. Sebagaimana kata para ulama, at-tashbih laysal mar'i bil mar' walakin ar-ru'ya bil ru'ya. Bukan yang dilihat. Bukan Allah seperti bulan, bukan itu. Tapi dalam melihat yang dilihat. Artinya ruya yang yang uh, penglihatan tersebut. Nah, war-ru'yatu idza utliqat dan ru'ya dan bahasa Arab apabila diucapkan kemudian di, beri permisalan dengan dengan ru'yatul ayan, melihat dengan mata, maka tiada lain maknanya kecuali hanya semata-mata melihat langsung dengan mata. Ya. Seperti itu. Jadi di sini permisalannya ru'yatul al-ayan yaitu dengan mata yang langsung dilihat oleh setiap orang yang memiliki mata yang sehat, yang bisa melihat. Maka tiada lain maknanya kecuali melihat Allah secara langsung. Hadis ini para pemirsa dan juga para pendengar yaitu tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudarruna fi ru'yatihi ya ini ada hadis mutawatir hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat ya bahkan Imam uh, Ibnu Qayyim dan yang menyebutkan lebih dari 20 atau 28 para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah azza wajalla Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini berulang kali dan didengar oleh banyak para sahabat. Nah, mustahil mereka berbohong, ya, mustahil mereka berbohong. Nah, dalam hal yang uh, perkara yang mulia ini. Oleh karena itu kata beliau, waruyat ar-ru'yatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turuqin mukhtalifah. Naam. Iddatu رواتها أكثر من عدة خبر الرجم ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ومن عدة رواة المسح على الخفين يا ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكه المرأة على عمتها ولا على خالتها نعم jadi hadis yang menjelaskan ya Allah dilihat oleh orang yang beriman dengan mata mereka ya secara langsung di dalam surga. Ini diriwayatkan dari jalur yang banyak, riwayat yang banyak dan periwayatnya lebih banyak dari ya hadis yang menjelaskan tentang rajam lebih banyak dari perawi yang meriwayatkan hadis tentang la wasiyat li boleh berwasiat pada ahli waris lebih banyak dari periwayat atau perawi hadis yang masuk al khuffain yaitu musab sepatu ya al khuf lebih banyak dari perawi hadis ya Nabi saw la tunkahul mar'atu ala ammati wal ala khalatiha ya tidak boleh wanita dinikahi dengan ya eh, dengan menikahi juga bersamaan dengan juga khalatiha yaitu bibinya. Tidak boleh digabungkan antara kedua hal itu. Nah, baik bibi dia dari jalur ayah dia atau ya ibu dia. Itu tidak boleh dinikahi. Wa idza kana rajmu jika hadis tentang rajam wa ma dzakarnau dan juga hal yang lain tentang wasiat tidak boleh pada ahli waris dan tentang mengusap ya boleh mengusap sepatu sunanan indal mu'tazilah merupakan sunnah yaitu ajan dan sunnah yang tetap dan itu pun diyakini oleh orang mu'tazilah yang orang mu'tazilah ini orang yang mengingkari sifat-sifat Allah termasuk mereka mengingkari ru'yatullah melihat Allah di di akhirat kelak nah jika hal itu mereka imani kanat ru'ya awla an takuna sunnatan li kathrati ruwatiha wa naqalatiha sunnatan yarwiha khalafun an salaf tentu melihat Allah lebih utama menjadi sunnah yaitu ajaran ya sunnah Nabi SAW yaitu akidah dan juga ajaran Nabi Alaihi Wasallam yang perawinya yang menukilkan itu lebih banyak ya. sunnatan yarwiha yaitu sebuah sunnah yang diriwayatkan oleh ya, generasi secara turun-temurun dengan generasi atau perawi yang banyak Nah, kalau kita perhatikan riwayat hadis ru'ya itu itu secara turun temurun diriwayatkan oleh banyak para sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tabi'in begitu juga meriwayatkan dan kita mendapatkan dalam kitab-kitab eh, hadis ya baik kitab salah kitab hadis yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan atau hadis-hadis yang dikumpul oleh para ulama tentang masalah akidah ya kita kitab akidah kita mendapatkan riwayat yang bersambung langsung ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tanyakan kepada mereka orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti tata cara orang Mu'tazilah beragama hanya main akal-akalan. Kita tanyakan, bukankah kalian mengimani hadis tentang rajam, tentang masalah tidak boleh berwasiat pada ahli waris, mengusap sepatu dan yang lain-lainnya? Kalau mereka menjawab, ya kami mengimani hal itu. Nah, kita katakan, sementara hadis yang menetapkan menjelaskan Allah bisa lihat dengan lebih banyak perawinya ya. yang meriwayatkan hadis tersebut lebih banyak dari mereka yang meriwayatkan hadis la wasiyat ali waris Loh, kenapa kalian ingkari hal ini dan kalian imani hal ini yang seharusnya secara logika yang sehat tentu yang banyak periwayatnya lebih utama diterima ya tentu alternatif terjadinya manipulasi atau kedustaan lebih sedikit Ya, masa mereka yang jumlahnya puluhan akan sepakat berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau kita ingin mengembalikan kepada logika mereka, kalian orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengkultuskan akal berlogika kata kalian. Masuk akalkah akal yang sehat? Yang sedikit periwayatnya bisa kalian terima, sementara yang banyak perawinya tidak bisa kalian terima. Secara akal yang sehat kita katakan ini adalah pemikiran tidak logis, cara berpikir yang tidak tidak masuk akal. Ya. Ya, terlepas dari kita mengutarakan dalil karena mereka kalau dalil tidak sesuai dengan akalnya ditolak mereka. Nah, seperti itu. Maka terjadi kontradiksi dalam pola pikir. Ini salah satu bentuk ya cara kita mengkritisi mereka. Jadi kita cari celah-celah ya kontradiksi dari perkataan mereka, perkataan mereka dan bahkan secara umum di antara ya uh, sifat atau hal yang menunjukkan kebatilan dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari sunnah atau ahlu bidah secara umum adalah mereka itu ya dalam berpikir dalam pernyataan pemikiran itu terjadi kontradiksi pertentangan dan ini adalah bukti kebatilan tadi sementara Al-Quran dan hadis tidak ada pertentangan di dalamnya walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathir. Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentu kalian akan mendapatkan di dalamnya ya pertentangan yang sangat banyak sekali dan tidak terdapat sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya wahadithu anna arahu. Adapun hadis anna arahu ya kata Nabi SAW tak kali tanya hal ra'aita rabbak kalau anna arahu. Ya. Beliau ditanya oleh para sahabat Apakah engkau melihat Rabbmu langsung ya Rasulullah? Anna ar, bagaimana saya melihatnya? Nurun anna arah dan riwayat yang lain, bagaimana saya akan melihat cahaya yang begitu terang? Ya. Bagaimana saya akan bisa melihatnya? Nah, sebagian berdalil dengan hadis ini. La hujjah tapi kata Imam bahwa dalam hal ini hadis bukan hujjah bagi mereka. Orang pemirsa rahimakumullah. Di sini pelajaran bagi kita ini prinsip dalam beragama dan juga untuk mengetahui bagaimana kita berdalil. Dua hal yang harus kita selalu pahami dalam beragama. Pertama dalilnya, ini yang pertama. Benarkah dalilnya? Sahih dalilnya? Ya. Yang kedua, sisi pendalilan. Bagaimana kita menjadikan dalil tersebut sebagai dalil? Artinya bagaimana kita berdalil, berargumentasi dengan hadis itu. Harus pahami dengan benar anna arahu bagaimana saya bisa melihatnya bukan berarti ya Allah tidak bisa dilihat ya akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya pertanyaan sahabat apakah engkau melihat Allah secara langsung dengan matamu di waktu Mi'raj ya di waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW naik sampai Sidratul Muntaha dan mendengar ya Allah mewahyukan langsung kepadanya ya salat lima waktu Nah, apakah tatkala itu Rasul melihat Allah Subhanahu dengan matanya langsung? Rasul menjawab, "Anna arahu." Bagaimana saya bisa melihatnya? Ya. Karena Allah nur, Allah nurus samawat, nur. Ya. Maka kata Imam Abu Hasan al Ashari, orang yang berdalil dengan hadis tersebut itu pada dasarnya tidak ada sama sekali dalam hadis itu ya argumentasi dari bagi mereka. Bahkan ini adalah menghujat mereka la hujjata fi, tidak ada dalil dan hujjah bagi mereka dalam hadis tersebut. Liannahu indama sa'ala sa'ilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ru'yatillahi anza wa jalla fid dunya wa qala lahu hal ra'aita rabbak? Karena tatkala Nabi SAW ya ditanya oleh sahabat tentang melihat Allah di dunia. Jadi pembahasan kita bukan melihat Allah di dunia, di akhirat kelak. Ya. Di dunia sebagaimana yang jelaskan dalam hadis yang lain bahwa tidak akan mungkin seorang pun mampu melihat hal itu. Ya. I'lamu fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah enggak seorang pun yang akan bisa melihat ya Allah Rabb kalian kecuali telah kalian meninggal. Nah, ini permasalahannya. Jadi melihat Allah di dunia Bukan berarti jika Allah tidak bisa dilihat di dunia bukan mustahil dilihat di akhirat. Tidak. Allah mungkin bisa dilihat di tapi Allah tidak memperlihatkan dirinya karena manusia tidak mampu. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tatkala Allah menjelma gunung ya. Tatkala Musa meminta kepada Allah, "Arini Rabb, eh, nama, arini andur ilaik." Perlihatkan dirimu kepadaku, aku langsung ingin langsung melihat. Kamu tidak bisa ya Musa. Ya, Pilihlah gunung. Tatkala Allah tajalla lil jabal menjelma, memperlihatkan dirinya ke gunung yang kokoh yang kuat, gunung itu hancur berantakan. Nah, Musa manusia lemah, manusia. Ya, tidak ada lebih kuat dari lebih kokoh, lebih tegar dari gunung. Ya. Nah, kemudian Nabi menjawab, "Nurun anna arahu." Itulah cahaya yang begitu terang, yang begitu kuat, ya. Anna arahu, bagaimana saya akan bisa melihatnya? Lianna al-aina la tudriku fi dunya al-anwar al-makhluqa ala haqa'iqiha. Karena mata kita di dunia tidak bisa melihat ya e, di dunia ini cahaya-cahaya yang diciptakan ala hakikatnya sebagaimana hakikatnya. Ya, لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره Sesungguhnya manusia apabila terus menatap dengan pandangan matanya kepada matahari ya silakan hari ini kalau ingin mencoba silakan ya kalau nggak percaya silakan ditatap itu matahari sekitar ya jam 10 jam 12-an begitu silakan yang ingin mencoba ya tapi saya tidak sanggup jawab ya mencoba silakan nggak percaya silakan ya ditatap wa ada menazar nggak usah lama-lama mungkin lima menit saja ya silakan ditatap matrik matahari yang panas itu ya lalu saya tidak tanggung jawab kalau setelah itu bantanya akan buta ya tapi bentuk ancaman ini ya kalau nggak percaya silakan mana yang lebih terang cahaya Allah daripada matahari? Matahari ciptaan Allah. Allah nur, segala cahaya sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nurus samawati wal ardh. Naam. Baik. Maka saya pasti akan buta, ya. Atau akan hilang ya cahaya atau pandangan mata seorang tersebut. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بألا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس jika Allah telah memutuskan di dunia tidak seorang pun bisa melihat langsung menatap matahari dengan matanya langsung ya dan tidak seorang pun yang bisa melakukan hal itu فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر maka lebih pantas mata kita tidak akan bisa kuat ya linnazar untuk melihat ilallahi azza wa jalla fid dunya melihat pada Allah di dunia illa an yuqawiyahu Allahu azza wa jalla paru'yatullahi subhanahu fid dunya qad ikhtulifa fi ya kecuali bila Allah memberikan kekuatan kepada mata kita untuk langsung bisa melihat langsung bisa melihat nah maka melihat Allah Subhanahu wa taala berbeda ya, di dunia ini ya artinya ada perbedaan di kalangan uh, para uh, sahabat, sahabat ya ada yang mengatakan bahwa Allah Rasul bisa melihat Allah ya artinya di waktu Isra dan Mi'raj itu Rasul Rasul langsung melihat Allah dengan matanya ada yang mengatakan ya ini yang sahih Rasul tidak bisa melihat langsung karena Rasul mengatakan nurun anna arwahum ya nurun anna arahu. Ya. Tapi melihat ya amma ru'yatul manam melihat di dalam mimpi ya itu hal bukan yang mustahil bisa melihat. Tapi permasalahan kita melihat Allah langsung. Apakah Rasul melihat Allah dengan matanya langsung di waktu Mi'raj itu? Ini terdapat sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Tapi yang sahih, yang benar tentunya tidak bisa dilihat. Tidak melihat. Rasul mengatakan nurun an-na'rah. Seperti itu. Nah, akan tetapi terlepas dari perbedaan itu bahwa semua para sahabat yang meriwayatkan tentang ru'ya melihat Allah semua sepakat bahwa Allah dilihat di akhirat kelak. Pembahasan kita tentang masa melihat Allah di akhirat. Kalau dunia ya tidak mampu. Adapun Nabi secara khusus dari perbedaan sedikit perbedaan di kalangan para ulama akan tetapi yang sahih sesuai dengan dalil yang kita bacakan tadi nurun an-na'ra nur kata Allah kata Rasul bagaimana saya akan bisa melihatnya ya. sebagai tadi ilustrasi ya permisalan begitu di waktu terik matahari di siang hari ya bagaimana teriknya matahari cahaya matahari yang begitu kuat nggak seorang pun bisa menatap mata dengan matanya langsung barang siapa yang mencoba itu matanya akan buta atau akan hilang cahaya Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan ya matahari dengan cahaya terik matahari yang begitu kuat. Wa qad ruwiya an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya anna Allah azza wa jalla tarahul uyun fil akhirah. Sungguh telah diriwayatkan dari para sahabat, banyak para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dilihat ya akan dia oleh mata fil akhirat. Ya, langsung dia oleh mata di akhirat. وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخر dan tidak diriwayatkan dari seorang pun dari para sahabat bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata di akhir kelak. Artinya kendati dalam masalah melihat di dunia ada perbedaan sebagian disampaikan tadi tapi yang sahih tidak bisa dilihat Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Adapun masalah melihat Allah di akhirat kelak Panasallallahu yarzuqana dzalik. Semoga Allah memberikan nikmat dan kenikmatan yang mulia itu kepada kita di akhir kelak. Ya. Itu tidak ada perbedaan. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Ya. Falamma kanu ala hadha mujmi'in wa bihi maka tatkala mereka semua sepakat tentang hal itu dan mereka mengatakan hal itu Wa in kanu fi ru'yatihi fid dunya mukhtalifin kendati terjadi ya sedikit perbedaan di kalangan mereka dalam melihat Allah di dunia. Thabatat ru'ya fil akhirati ijma'an. Maka dengan demikian jelaslah tetaplah telah jelas bahwa Allah itu dilihat di akhirat ijma'an secara konsensus secara ijma'. Ya. Tapi kita katakan kepada orang Mu'tazilah, orang-orang yang seperti kaum asyair yang memiliki atau yang mengikuti cara-cara orang mu'tazilah dalam beragama dengan main akal-akalan dalam menyikapi masalah sifat dan yang lainnya kita katakan tolong datangkan satu riwayat ya dari sahabat yang mengingkari melihat Allah di akhir kalam mustahil mereka akan bisa mendatangkan ya. mustahil hanya main akal-akalan untuk mentakwil hadis tadi nah dan sikap ahli sunnah jelas. Begitu sahih hadisnya, ya. Jangankan hadis yang mutawatir, satu hadis saja. Kalau sahih, ya, kita terima. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Dalam perkara ibadah, kita bisa menerima. Wahai orang-orang Mu'tazilah dan Ahlul Bidah wal Ahwa, dalam masalah fikih misalnya. Hadis mungkin diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau mungkin dalam sanadnya ada ya dikritisi para ulama. Kalau bisa menerima hal itu, mana lebih utama perkara akidah dengan masalah ibadah? Semuanya utama, semuanya agama Islam. Ya. Tapi di sana kita ingin berikan perbandingan bahwa ada perkara akidah, ada perkara ibadah. Perkara akidah dan keyakinan yang gak boleh terjadi dalamnya keraguan. Karena kalau masih ragu dalam hal ini berarti pertanyakan akidahnya. Ya, dalam masalah fikih ya masih terdapat di sana apa namanya itu rana untuk ber, uh, berijtihad tentunya dalam konteks perkara-perkara yang masih belum ya ada dalil ya secara tekstualnya ya secara langsung masih ya ditolerir dalam hal itu tapi masalah akidah nggak boleh perbedaan masalah akidah dan masalah keyakinan ya akidah yang diajarkan Nabi yang diturunkan oleh Allah pada nabinya akidah yang sama dari sampai sekarang nggak ada nasakh dalam masalah akidah ya seperti itu maka jika para sahabat tidak diwakilkan dari seorang pun salah seorang dari mereka mengingkari hal itu maka mereka adalah sepakat Allah dilihat di akhirat kelak wa in kanat fid dunya mukhtalafan fiha. Kendati masalah melihat Allah dunia itu jadi perbedaan di kalangan para sahabat sebagaimana diutarakan tadi. Wa nahnu innama qasadna ila itsbati ru'yatillah fil Maksud kita dalam pembahasan hanya menetapkan bahwa Allah dilihat di dalam surga. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi pada para sahabat memohon ya wa as'aluka ladzatan nari nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah aku memohon kepadamu kelezatan melihat ya melihat engkau ya Allah melihat wajah engkau ya Allah itu nikmat yang paling agung sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya ya waladaina mazid ya ada tambahan yaitu ada bonusnya yaitu melihat Allah nah masuk surga itu kenikmatan tapi di dalam surga kenikmatan juga bertingkat-tingkat dan tingkat yang paling tinggi kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita capai di dunia? Beramal, letih-letih beramal, berimpak, bersedekah, pergi haji, umrah dan sejenisnya. Nah ternyata di akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pada orang Mu'tazilah mengingkari meringkari melihat Allah. Merugi kalian. Untuk apa kalian beramal tuh di akhir tidak bisa melihat Allah? merugi kalian wahai ahlul bidah ahwa yang mengingkari kenikmatan yang mulia itu Allah Rasul memohon kepada Allah wa as'aluka lallatan nadhi ila wajhikal karim Ya Allah aku memohon kepadamu sungguh engkau menganugerahkan kepadaku kenikmatan ya kelezatan melihat wajah engkau ya Allah yang mulia lalu orang Mu'tazilah mengingkari orang yang mengingkari suatu kemuliaan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan itu Nah, Kemudian ala anna hadhihi riwayah ala mu'tazilah la lahum. Ya, bersama dengan itu bahwa riwayat ini anna arah itulah menghujat orang Mu'tazilah itu sendiri. Bukan hujah bagi mereka, menghujat mereka. Li'annahum yunkiruna anna Allah nurun fil haqiqah. Mereka mengingkari ya, cahaya bahwa Allah itulah cahaya pada hakikatnya. Mereka tidak mengimani Allah nur samawati wal ar. Karena mereka prinsip mereka mengingkari seluruh sifat. Lalu orang Mu'tazilah, kenapa kalian berdalil dengan hadis yang menetapkan Allah itu cahaya sementara kalian mengingkari cahaya Allah? Rasul mengatakan nurun anna arahu. Cahaya bagaimana saya akan bisa melihatnya? Lalu kalian sekarang berdalil dengan hadis yang sama yang menetapkan cahaya, kalian mengingkari cahaya Allah. Ini pola pikir yang bagaimana ini? Kontradiksi yang ya oleh karena itu tidak satu pun dalil yang sahih yang dijadikan orang-orang ahlul bidah ya untuk melegitimasi pernyataan dan kebatilan mereka kecuali kalau kita perhatikan bahwa dalam hadis tersebut ayat tersebut menghujat mereka sendiri. Ya, kata sebagian para ulama, "Ma min adillatin sahihatin thabitatin istadalla biha ahlul bidah." Ya, illa idza tu'minat tabayyanat anna hujjatan alaihim. Ya, tidak satupun dalil Al-Quran dan juga hadis yang sahih yang digunakan oleh ahlul bidah untuk berdalil hujjah terhadap kebatilan dan juga bid'ah dan juga pernyataan akidah-akidah mereka tersebut. Kecuali kalau kita perhatikan, kita renung dan cermati bahwa hadis tersebut, ayat-ayat tersebut pada hakikatnya menghujat mereka itu sendiri. Silakan dibuktikan. Dan itu terbukti. Nah, para ulama telah membuktikan hal itu. Cuma permasalahan kita atau kita yang tulai boleh ilmi, ya. Penuntut ilmu yang malas menuntut ilmu ini, ya kan begitu. Ya. Kita seringkali tidak mentadabbur, merenungi. Terkadang membaca ya melewati begitu saja. Ya, kita memaklumi karena tidak semua ya sudah tingkat pemahaman dan kapasitas keilmuan dan juga ya Eh, cara eh, tingkat eh, intelektualitas kita berbeda tentunya, tidak sama. Nah, maka diharapkan para penuntut ilmu untuk betul merenungi dan memperhatikan, mencermati ya Al-Qur'an dan hadis bahwa hadis dan Al-Qur'an dan hadis yang sahih itu itu akan menjadi bumerang bagi alul bidah, bukan hujah bagi mereka. Qal fa idhtajju bi khabarin hum lahu tarikun. Jika mereka berdalil dengan khabar dengan hadis yang mereka tidak mengimani, mereka meninggalkan hal itu. Wa anhum munharifun mereka berpaling dari hadis tersebut. Kanu mahjujin maka dengan demikian maka jelas mereka ya terbantahkan dengan hal itu. Enggak perlu capek-capek kita mengkritisi mereka. Loh, kalian tidak beriman dengan hadis tersebut lalu berhujjah? Imani dulu dong. Baru berhujjah. Nurun anna arahu berarti Allah memiliki cahaya, nur. Allah nurus samawati wal ardh lalu kalian tidak mengimani nurun yang terdapat dalam hadis tersebut lalu berhujah dengan hadis yang sama untuk mengingkari ya melihat Allah ini gimana ini pemikiran atau pola pikir dan cara berpikir yang sangat kontradiktif Alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah diberi oleh Allah ya keimanan keyakinan dan pasrah istislam nah kendati mungkin dalam memahami sebagian dalil tidak pemikiran kita, akal kita mungkin sulit memahami. Tapi kita yakin tatkala itu benar datang dari Allah, maka semua kebenaran. Ya. Karena yang datang dari semuanya al-haq. Enggak ada kebatilan. Ya. Semua kebenaran. Wajib kita imani. Kendati mungkin hikmah sisi pendalilannya mungkin kurang kita pahami. Dan ini tugas satu para ulama, para tulabul ilmu, para penuntut ilmu ya yang memahami perkara tersebut. Tapi intinya kita mengatakan amanna ya dengan apa yang diturunkan kepada kami ya seperti itu baik demikian para pemirsa dan juga para pendengar yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya masih uh, ada dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Ash'ari tapi karena waktu yang tidak mungkinkan kita melanjutkannya demikian mudah-mudahan bermanfaat wasallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wasallam Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Sadis kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita bagi Banal Selediana masih dalam mengenai sifat-sifat Allah yang mudah-mudahan dapat e, menambah ilmu bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sisi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami ya ah, kami berikan kesempatan di layanan telepon silakan di 0218236543. Nah, silakan halo. Halo. Nah, iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ini dari Ibu Iin di Payakumbu. Payakumbu. Silakan Ibu In. Iya. Ini Pak Ustaz uh, eh, eh, di luar tema Pak Ustaz ya nggak apa-apa ya. Ya, eh, langsung ke ya. pertanyaan Ibu, silakan. Nah, nah, ini kan kemarin kan uh, hari tak hari kan kemarin kan uh, hari Senin itu uh, kan hari tasrik Pak Ustaz ya. Kan hari tasrik Pak Ustaz ya. Dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisinya supaya ibu tidak menunggu sampai di lain lama iya silahkan jadi kami ya, Senin Kamis tuh biasanya puasa terus Pak Ustad rupanya saya kan nggak tahu kalau itu hari tasrik Pak Ustad kan ya jadi sampai saya itu kan puasanya jam jam lima dikasih tahu sama anak anak pun pulang sekolah gitu kan mama mama puasa ya Maya katanya gitu kan iya Oh nggak boleh iya. mah dosa tuh mama puasa kata guru itu baik. karena eh, kata guru Inta tadi gitu kan. Baik, Udah baik. mau buka mah katanya gitu kan. Tapi saya nggak buka pak cuma saya puasa aja terus gitu gimana hukumnya tuh pak dosa saya tuh pak Ustad. Baik, ya ditunggu nah, jawabannya bu ya. Ya, iya, ya gitu, gitu ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustad. Ya, terima kasih ya kepada Ibu i'in dipayakum barakallahu fiik. Jadi tentang puasa ya di hari tasyrik. Ya, Mang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yaumu aklin wa syurb, ya, hari untuk makan dan minum. Tapi apakah ya selain dari Idul Adha? Idul Adha jelas ya, itu hari yang jelas diharamkan berpuasa hari raya. Tapi hari selain dari itu hari tasyrik. Ya, bagi seorang yang kebiasaan dia berpuasa ya berpuasa lalu berkebetulan bertepatan hari itu juga hari Senin ya. atau hari Kamis bolehkah dia berpuasa puasa yang biasa dia lakukan ya Allahu a'lam ya tapi dalam hal ini tentu ada perbedaan di kalangan para ulama jadi bukan hari raya Idul Adha-nya kalau Idul Fitri semua sepakat itu haram berpuasa. Gak boleh berpuasa di hari raya tersebut. Itu diharamkan berpuasa. Tapi selain itu, ya, dia kebiasaan dia puasa Senin Kamis. Itu kebiasaan dia. Ya. Wallahu alam, ya. Sama yang pahami, kalau keyakinan dia berpuasa kan kebiasaan dia Senin berpuasa. Baik itu di tasyrik atau tidak dari tasyrik, dia berpuasa. Ya, Wallahu alam kalau itu niatnya bukan karena itu sengaja karena itu hari tasyrik insyaallah tidak ada masalah Wallahu alam kendati kalau dia meragukan karena ini hari tasyrik hari aklin wa syurbin hari untuk makan dan minum ya maka kalau dia tidak berpuasa karena hal itu ya insyaallah juga tidak ada masalah Wallahu alam ya ini yang bisa saya sampaikan makanya ya perlu tidak kembali sisi pendalilan para ulama begitu juga kalau seorang meniatkan ya mengkhususkan mengkhususkan tersendiri puasa di hari Jumat. Ya, puasa di hari Jumat. Dia khususkan. Ya. Karena hari Jumat tersebut. La takhusu yawma jum'atin bisiyamin wa la laytahu biqiyam kata Nabi. Jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan qiyamul lail. Tapi kalau seorang tidak mengkhususkan, karena kebiasaan dia udah kiamul lail waktu malam Jumat atau mungkin malam satu dan setiap malam dia kiamul lail. Begitu juga mungkin dia puasa Daud misal ya puasa Daud seperti itu maka bertepatan pada hari Jumat maka tidak ada menghalang berpuasa dia karena tidak mengkhususkan hari Jumatnya karena biasanya dia puasa Daud ini yang bisa saya sampaikan mungkin ya uh, saya yakin itu ada perbedaan di kalangan para ulama berbeda dengan masalah hari raya itu tanggal 10 Dhul Hijjah ya dan juga Idul Adha ini jelas semua sepakat mengharamkan hal itu ya jadi kalau ibu ya sampai berproses seperti itu, sama mengatakan itu berdosa, ya. Apalagi karena tidak mengetahui permasalahan tadi, ya tidak sampai seperti itulah ya. Ya mudah-mudahan eh, apa yang niat baik ibu tersebut jadi dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini perlu juga dikoreksi kembali sisi pendalian para ulama tentang hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, sekolah jazil khair atas jawaban Ustaz demikian Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ya, ada pertanyaan dari Basar di Pinang, Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sahihkah hadis yaitu yang menyatakan bahwa ketika umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah swt supaya Allah memasukkan umatnya ke dalam surga hingga beliau sujud lalu e, sampai dikabulkan permohonan tersebut. Mohon penjelasannya dari hadis tersebut, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah hadisnya sahih yang menjelaskan bahwa ya ada, bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka kemudian Rasul memohon kepada Allah yaitu agar mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya. Ini berkaitan dengan masalah syafaat ya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya, adapun yang ditanyakan tadi bahwa beliau ya sujud menghadap Allah ini adalah syafaat al-udhmah. Di padang mahsyar tatkala manusia berkumpul di bawah terik matahari yang begitu panas sehingga mereka kondisi manusia ya udah kebingungan. Mereka tidak sabar lagi menunggu keputusan dari Allah Rabbul Alamin yang mereka bermandikan bercucuran keringat. Ya. Maka tatkala itu mereka ingin disegerakan keputusan Allah agar mereka masing-masing ya, digiring kepada tempat atau pergi ke tempat mereka masing-masing, yaitu penghuni surga atau penghuni neraka. Disegerakan. Ya. Itu makan syafaatul ulama. Maka mereka pergi ke Adam minta syafaat. Adam mengatakan saya tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Nuh mengatakan juga saya tidak bisa. Saya punya kesalahan di sisi Allah. Pergi mereka ke Nabi Ibrahim begitu juga. Ya, berikan uzur. Pergi ke Musa begitu juga. Pergi ke Isa alaihissalam. Begitu juga kata dia, pergilah seorang hamba yang dipilih oleh Allah yang dimuliakan Allah. Mereka pergi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala annalah inni lah saya bisa memberikan syafaat. Tapi beliau tidak langsung spontanitas langsung berikan syab, tidak mereka, beliau pergi menuju Allah. Sujud bersimpu di hadapan Allah memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka tatkala itu setelah boleh bermunajat kepada Allah dengan puji-pujian yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' rasak." Ya, was'al tu'tah, wasfa' tusyafa'. Angkat kepala Muhammad, cukup. Ya, cukup munajatmu kepada aku dan memohonlah kamu akan diberi dikabulkan permohonanmu dan berilah syafaat kamu telah diberikan syafaat maka Allah bersegera ya menyelesaikan memutuskan perkara manusia adapun juga di antara syafaat beliau bagi umatnya yaitu ada umatnya yang masuk neraka kemudian dengan syafaat beliau dikeluarkan ada lagi mereka yang ya apa namanya itu sama berat timbangan kebajikan dan kejelekan mereka maka boleh berikan syafaat sehingga timbangan kebaikannya diberikan. Ada lagi syafaat yang mereka seharusnya masuk neraka tapi dengan syafaat Nabi ya tidak jadi masuk neraka. Itu syafaat ya ada hadisnya. Ya, tentang hal itu hadisnya. Tapi itu syafaat tersebut khusus bagi umat Muhammad artinya mereka yang bertauhid. Mereka yang bertauhid, tapi kalau mereka yang mati dalam keadaan syirik ya syirik, syirik besar, berarti mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Ya, syafaat tersebut itu khusus bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tauhid. Adapun ya mereka meninggal dalam keadaan berbuat syirik maka tidak ada harapan untuk mendapatkan hal itu karena mereka masuk ke dalam neraka kekadamnya selama-lamanya. Semoga Allah memuliakan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita di akhirat kelak tentunya dan kita bertauhid kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah a'lam. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Alisa. Demikian untuk yang bertanya ya di Payakumbuh. <coughs> ya. Kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz ada orang yang dari muda sampai akhir hayatnya itu tidak pernah melaksanakan sholat ataupun puasa Tapi dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah Apakah dia uh, diampuni dosa-dosanya selama hidupnya yang tidak sholat dan tidak puasa tersebut Ya, terima kasih Pertanyaannya, ada seorang yang dari mulai dia balik, gak pernah sholat, gak pernah puasa. Kita katakan ya bahwa seorang yang mulai terbalik ya tidak pernah sholat maka kita katakan dia bukan seorang muslim ya dia tidak pernah melakukan sholat tidak pernah melakukan ibadah yang lain ya kemudian ternyata di akhir hayatnya Allah membimbing dia untuk bertaubat sehingga akhir dari ucapan dia dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, akhir ucapannya ucapkan la ilaha illallah. Maka kita katakan, jika seandainya kondisinya seperti itu dan akhir ucapan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka sebagaimana zahirnya kita mengimani bahwa Nabi mengatakan mengkana akhir kalami la ilaha illallah Barang siapa akhir dari ucapannya la ilaha wa dakhal jannah. Sebagaimana dahulunya, sehulunya ya seorang budak Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi. Di waktu dia sakit, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak dia, "Ya kulam, kul la ilaha illallah." Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Dia menoleh pada orang tuanya, seolah diminta izin. Maka kata orang tuanya, "Ati Abul Qasim." taati Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Rasul mengatakan alhamdulillah alhamdulillahilladzi najahu nabi. Alhamdulillah Allah yang telah menyelamatkan dia disebabkan ya aku yaitu Rasul mengajak dia untuk Islam, dia beriman. Jadi kalau seorang kondisi seperti itu maka kita kata na'am. Lah, husnul khatimah. Tapi yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan ya Kendati kan itu ya tidak bisa kita katakan mustahil terjadi, tapi yang perlu diperhatikan bahwa sunnatullah ya orang-orang yang biasa berbuat maksiat dan dosa dan meninggalkan kewajiban agama itu sulit untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, tapi orang-orang yang taat, dia rajin, ya ikhlas karena Allah, maka Allah akan membimbing dia. Karena itu di antara sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah tadi. Tapi kita katakan secara hukum kalau itu mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal setelah itu, ya sesuai dengan hadis Nabi, mangkana akhiru kalami la ilaha dakhal jannah. Nah, seperti itu. Dan ini sama sekali bukan berarti kita ya kalau begitu nggak perlu juga ya melakukan sholat atau mungkin puasa atau yang jenisnya. Yang penting nanti di akhir uh, ucapan kita di akhir-akhir nanti atau di akhir kita ucapkan La ilaha Allah Siapa yang jamin Anda akan bisa mengucapkan hal itu? Bahkan seorang itu wafat dalam kondisi kebiasaan dia yang selama dia lakukan. Kalau biasa peminum atau memabuk atau mungkin berjudi atau mungkin yang sejenisnya, maka dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allah waalaikum. Ya, nah baik syukran jazil khair atas jawaban Alustad demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan dan telepon. Silahkan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid ya. Iya Pak iya, di Jakarta. Alhamdulillah. Silahkan Pak Rashid. <clears throat> Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz terkait dengan syafaat di akhir nanti itu apakah ini hadis ketika teman yang soleh itu atas izin Allah bisa memberi syafaat kepada kita di, di, diceritakan bahwa orang itu bertanya ya Allah di mana teman kami yang dulu sholat bersama kami ibadah bersama kami terus Allah menjawab disuruh cari di neraka dikeluarkan gitu Pak Ustadz. Nah ini ini apa hadis atau apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <clears throat> terima kasih atas pertanyaannya Pak Rashid Barakallahu Jadi intinya apakah juga ya selain Rasul atau orang-orang beriman juga bisa memberikan syafaat? Secara prinsip, enam syafaat itu ya malaikat akan berikan syafaat, Nabi akan berikan syafaat, para syuhada akan berikan syafaat, dan orang-orang beriman, kemudian tidak terseleksi Rabbul Alamin, Akramul Akramin, seperti dalam hadis. Nah, kendati ya syafaat tersebut tentu tidak sama ya. ya bahkan juga Al-Quran akan berikan syafaat, puasa akan beri syafaat, kan begitu? Ya, al-asyamu uh, wal-Quranu yashfa'ani li sahibihima yawmal qiyamah. Jadi seperti itu. Akan bisa memberikan syafaat. Tapi itu tidak sama yang dimaksud syafaat dengan syafaat kubur yang utama yang diberikan oleh Nabi dengan izin Allah dan mengeluarkan ya umatnya juga dengan izin Allah dengan syafaat beliau masuk eh, ke surga kemudian mereka yang seharusnya masuk neraka tapi terjadi karena syafaat Nabi. Ya adapun secara umum nah orang beriman juga akan berikan syafaat. Nah, tapi tentang masalah tadi wallahu saya tidak tahu ya hadisnya tentang seperti tadi. Tapi yang pernah juga saya dengar inilah sebagian ungkapan sebagian mungkin riwayat dari para ya salafus saleh begitu ya riwayat mereka orang zuhud. Tapi ya masalah kesahihan hadisnya uh, tentang masalah syafaat, Allahu a'lam ya ini jelas masalah akidah akan dikoreksi cek lagi tapi selama ini yang kita bicara tentang masalah syafaat tidak terdapat riwayat yang seperti itu ya tapi tidak mengingkari bahwa orang-orang beriman juga akan bisa memberikan syafaat ya syafaat kepada saudaranya yang lain sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu alam. Mungkin ya mohon maaf pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk ya berjalan di atas jalan sunnah diberi ya semangat dan juga kecintaan pada ilmu dan terus kita membenahi diri dan dengan demikian mudah-mudahan Allah akan membimbing kita untuk husnul khatimah demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh